Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya yaitu permasalahan jahiliyah yang ke 39. Yang mana permasalahan yang ke-39 ini tidak jauh beda dengan permasalahan yang ke-38. Yaitu masih lingkupan bahwasannya termasuk ritual atau perbuatan orang-orang jahiliyah mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berkaitan masalah al-ilhadu fi asma'illah taala bentuk penentangan dan juga berpalingnya mereka terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan kelompok sesat yang mengikuti jejaknya orang-orang jahiliyah adalah dari kalangan Jahmiyah maupun Mu'tazilah maupun Asy'ariyah. Jahmiyah mengatakan Allah taala tidak punya nama, tidak punya sifat. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah Allah taala itu punya nama tapi tidak punya sifat. Orang-orang Asy'ariyah mereka menetapkan cuman tujuh saja. Nah, menetapkan sebagian nama dan sebagian sifat, kemudian yang lainnya ditiadakan. Semuanya adalah kelompok sesat, kelompok keliru. Nah, barakallahu fikum yang mereka mengikuti jejak atau langkah-langkahnya orang-orang jahiliyah wal billah. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, al-mas'alatu 33, permasalahan yang ke-39. Al-ilhadu fil asma, bentuk pengingkaran mereka terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi wa hum yakfuruna birrahman, seperti firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka nam kufur terhadap Ar-Rahman. Jadi kata mereka, siapa itu Ar-Rahman? Mereka tidak mengetahui barakallahu fikum naham dan mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman. Kita lihat syarahnya. Qala syarah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan waffaqahu Ahlu jahiliyati yulhiduna fis sifat wa yulhiduna fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Orang-orang jahiliyah mereka mengingkari terhadap sifat-sifat dan juga mengingkari terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fayanfuna akhirnya mereka pun meniadakan. Dalam artian mereka mengatakan Allah taala tidak punya nama, tidak punya sifat. Seperti yang dilakukan oleh kelompok siapa? Kelompok Jahmiyah, pengikutnya Al-Jahm bin Safwan. Waliyadu billah. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa hum yakfuruna birrahman. Ya, dalam keadaan mereka kufur terhadap Ar-Rahman. War-Rahman min asma'illahi Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahman merupakan salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu dikarenakan bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yaktuba sulha bainahu wa bainal musyrikin fil Hudaybiyah ketika Rasulullah hendak melakukan nam catatan atau tulisan perdamaian antara dia dan antara orang musyrikin pada na barakallahu fikum tragedi Al-Hudaybiyah eh, pada kejadian Al-Hudaybiyah Fajah Suhail bin Amr. Kemudian datanglah Suhail bin Amr. Faqala kemudian Suhail bin Amr mengatakan, Hati uktub bainana wa bainakum kitaban. Nah, barakallahu fikum. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hati uktub bainana wa bainakum kitaban." Datangkanlah kepadaku. Eh, tuliskanlah antara kami dan antara kalian sebuah tulisan. Nah, barakallahu fikum atau ini ucapan Suhail bin Amr ya, meminta agar dituliskan. Nah, dituliskan eh barakallahu fikum catatan atau perjanjian perdamaian tersebut. Nah, Suhail bin Amr mengatakan, "Hati, uktub bainana wa bainakum kitaban." Datangkanlah. enam. Eh, datangkanlah kami kepada kami katanya. Uktub bainana wa bainakum kitaban. Tuliskanlah. enam untuk apa? Perdamaian tersebut antara kami dan antara kalian kita dengan sebuah tulisan. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-katib. Kemudian Nabi Muhammad saw pun juga memanggil seorang penulis atau sekretarisnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Naam seraya berkata uktub bismillahirrahmanirrahim. Tuliskanlah bismillahirrahmanirrahim. Qala Suhail kemudian Suhail ini mengatakan amar rahman adapun ar-rahman fa wallahi ma adri mahu. Adapun ar-rahman aku enggak tahu siapa dia atau apa dia. Ini barakallahu fikum. Qalu mereka mengatakan apa? mana na'rifur rahman illa rahman liyamamah. Kata mereka, kami tidak mengenal Ar-Rahman, melainkan yang kami kenal adalah Rahman Yamamah. Rahman Yamamah ya'nuna Musailimah al-Kadzdzab. Bahwasanya diinginkan adalah kami tidak mengenal kecuali Ar-Rahman atau kecuali Rahman Yamamah, yaitu Musailimah al-Kadzdzab. Karena Musailimah tusam tasamma bir-Rahman. Karena Musailimah ini tasamma menamakan dirinya dengan Ar-Rahman. Tawa? Fa'anzalallahu taala kemudian Allah taala menurunkan enam firman-Nya wahum yakfuruna birrahman. Nam dan kemudian mereka pun dalam keadaan kufur terhadap Ar-Rahman, kul katakanlah, huwa rabbi, Ar-Rahman itu adalah rabbi, Rabbku, la ilaha illahu, yang tiada tiada kesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi an, wa ilaihi matab. Dan hanya kepadanya lah alaihi tawakkaltu dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kami bertawakal atau aku bertawakal dan hanya kepadanya lah kami bertaubat. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Syahidnya mana syahidnya? Wa hum yakfurun yakfuruna birrahman. Ya, mereka kufur terhadap Ar-Rahman padahal Ar-Rahman adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, nam Rahmati al-wasi'ah dan yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya, wa kadzalika lamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah dan demikian pula ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah waktu itu, wa kana yusalli wa yad'u ya- wa yaqul, waktu itu Rasulullah salat dan berdoa seraya beliau berkata, "Ya Allah, ya Rahman." Naam, wahai Allah atau ya Allah atau ya Rahman. Naam. Qala musyrikun Akhirnya mereka orang musyrikun mengatakan, "Ungduru ila hadzal rajul." Lihatlah kepada lelaki ini, maksudnya Nabi Muhammad. Nah, barakallahu fikum. Lihatlah kepada lelaki ini yazum annahu ya'budu ilahan wahida. Dia mengaku-ngaku atau dia menganggap dirinya menyembah satu ilah. Eh? Jadi orang ini tadi nabar barakallahu fikum orang musyrikun itu nah barakallahu fikum mengatakan seperti itu untuk mengelabui manusia mengatakan dia tak kepada Muhammad ini. Eh? dia mengatakan katanya menyembah satu ilah. Wa huwa padahal dia mengatakan ya Allah ya Rahman, ya ya'budu ilahin katanya. Nah, padahal Nabi Muhammad SAW ini atau padahal nah barakallahu fikum dia mengatakan apa? Ya Allah ya Ar-Rahman. Ya Allah ya Rahman. Berarti sesembahannya dua. Allah sama Ar-Rahman katanya. Seperti inilah keadaan yang nama orang-orang yang tidak paham masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap Ar-Rahman itu adalah tersendiri. Kemudian Allah itu sendiri tersendiri. Padahal kalau kita telusuri, Ar-Rahman itu adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan ungduru ila hadzal rajul, lihatlah kepada lelakinya nih, maksud lihatlah kepada pada Muhammad ini. Yazum dia menganggap bahwasannya dia menyembah satu ilah. Nah, yazum annahu ya'budu ilahan wahida. Wa huwa yaqul padahal dia mengatakan ya Allah ya Rahman, ya'budu ilahin berarti dia menyembah dua ilah. Fa anzalallahu taala kemudian Allah taala menurunkan Ayatnya qul Allah aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahu al-asmaul husna. Naam. Katakanlah, berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman. Naam. Dengan nama yang mana saja, ya, niscaya apa? Naam kalian akan berdoa atau dengan nama mana saja yang kalian berdoa, falun asmaul husna. Nah, maka nama-nama yang indah itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bebas mau memilih yang mana. Ar-Rahman, Ya Rahman boleh, Ya Rahim boleh. Naam, eh, Ya Razzaq, eh, Ya Ghaffar, silakan tidak masalah. Itu semuanya menunjukkan apa? Zat Allah Subhanahu wa taala yang satu. Jadi jangan sampai dengan adanya kaidah yang dipahami oleh sebagian orang bahwasanya mengharuskan atau banyaknya nama itu mengharuskan zatnya juga banyak, tidak harus. Nah, barakallahu fiikum tidak harus ya, walaupun namanya Allah Subhanahu wa taala banyak, tapi zat Allah Subhanahu wa taala hanya satu dan tunggal, tidak ada duanya barakallahu fiikum. Naam. Kita lihat sini kaidahnya, fasma asmaullah maka nama nama Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Wa ta'addudul asma dan berbilangnya nama itu dalam artian nama itu lebih dari satu, la yadullu ala ta'addudil musamma, tidak mengharuskan zat yang dinamai itu lebih dari satu. Paham maksudnya ya? Maksudnya yang namanya seseorang itu terkadang ya kita kalau orang ya, orang itu kadang namanya banyak tapi zatnya cuma satu. Nah, di kampung namanya Abdullah misalkan, di kampung lain namanya Sufyan, di kampung lain namanya Muhammad, di kampung lain namanya Mahmud. Satu orang padahal itu memungkinkan untuk memiliki, memiliki nama yang banyak. Nah ini barakallahu fikum wa hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq Ar-Raziq Al-Mudabbir. Naam, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Nah, barakallahu fikum dalam keadaan seperti itu Allah Taala tunggal dan satu, tidak ada duanya, memiliki nama-nama yang banyak. Nah, di sini barulah ada kaidah bahwasanya apa? Ta'addudul asma la yadullu ala ta'addudi al-musamma banyaknya nama-nama itu tidak mengharuskan banyak pula atau berbilangnya dan yang dinamai. Wa namanya yadullu ala 'azamati hadzal musamma. Hanya saja seperti ini menunjukkan ngabar kalau fikum atas agungnya zat yang dinamai ini. Alladzi ta'addadat asma'u yaitu zat yang nah, sangat banyak nama-namanya. Yang namanya berbilang lebih dari daripada satu. para fikum. Naam seperti itu. Fasyahid, nah intinya annal musyrikin kiruna asma Allah Nah, intinya adalah bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam, faman nafa asma Allah al-firq ad-dalah, maka barang siapa yang meniadakan nama-nama nama Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kelompok-kelompok sesat kal Jahmiyah seperti Jahmiyah, aw nafa ma'aniha atau yang ditiadakan maknanya. Jadi namanya ditetapkan lafaznya cuman maknanya tidak menetapkan nah, atau meniadakan makna-maknanya wa asbata alfadhaha dan kemudian dia menetapkan lafaz-lafaznya. Kalau Mu'tazilah, Mu'tazilah menetapkan namanya. Allah Taala itu Sami' bila sama', Basir bila basar katanya. Allah Taala itu mendengar tapi tidak punya pendengaran dan melihat tapi tidak punya penglihatan. Waliyadzubillah. Kemudian awnafah nafa ba'da sifat wa asbata ba'daha kal asy'ariyah atau meniadakan sebagian sifat dan menetapkan sebagian yang lainnya seperti kelompok sesat Asy'ariyah yang mereka mengatakan nama-nama Allah Taala hanya hanya ter, nah barakallahu fikum jumlahnya tujuh saja. Nah, ya barakallahu fikum mereka yakin tujuh itu yang itu pun yang mencocoki dengan akal mereka. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun kadzaka sam'u wal basaru katanya. Eh, hayyun alimun qadirun Allah taala itu maha hidup, eh, maha mengetahui, kemudian maha mampu. Nah, kemudian berbicara, kemudian apa? Nah, memiliki kehendak, kemudian apa? Nah, barakallahu fikum mendengar dan melihat. Itu saja katanya. Tujuh itu saja. billah ya, kelompok sesat. Fa innahu yakunu warisan li ahli jahiliyah, maka menjadilah orang tersebut yang berpemikiran seperti itu tadi, baik Jahmiyah ataupun Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, maka dia telah barakallahu fikum nah menjadi pewarisnya eh, untuk orang-orang jahiliyah. Ya, nah barakallahu fikum mereka yang mewarisi ilmu-ilmu orang jahiliyah tersebut diambil oleh mereka aw nafa ba'da sifati wa asbata ba'da asy'ariyah na'am fa innahu yakunu warisan li al-jahiliyah qala qad qala Allah ta'ala musbitan asma'ahum padahal Allah ta'ala telah berfirman eh, dalam keadaan menjelaskan atau menetapkan nama-nama Allah taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah yang mencapai tingkat keindahan yang paling tinggi yang tidak ada duanya fad'uhu biha maka berdoalah kalian dengannya wa qala subhanahu dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Allahu la ilaha illahu, lahul asmaul husna." Nam Allah lah zat yang tidak disembah yang berhak untuk sembah kecuali Dia. Nam lahul asmaul husna dan Dia adalah zat yang memiliki nama-nama yang indah. Wa qala ta'ala, lahul asmaul husna. Dan juga Allah Taala berfirman, Allah Taala dialah zat yang memiliki nama-nama yang indah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As'aluka bi kulli ismin huwa lak, huwa lak." samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta fi ilmi al-ghaib 'indak. Naam. Eh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'aluka bi kulli ismin huwa lak." Aku minta kepadamu dengan seluruh nama, nama yang itu adalah milikmu. Samaita bihi nafsak, yang kau menamakan dengan nama tersebut dirimu, wa 'allamtahu ahadan min khalqik atau yang kau ajarkan atau yang kau beritahukan kepada salah seorang dari kalangan makhlukmu atau angzal tahu kitabik atau yang kau turunkan di dalam kitabmu al ista'sarta atau yang kau sembunyikan nah fi ilmil ghaib indak ya, dalam ilmu ghaib di sisimu dalam artian tidak ditampakkan tidak pula nih nah barakallahu fikum diajarkan kepada manusia sangat banyaknya nama-nama Allah Subhanahu wa taala fa asma'ullahi katsiratun nah maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali Minha di antaranya ma anzalallahu fi kitabih ada nama-nama yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran wa ada kasirun fil Quran dan yang seperti ini banyak sekali jenis seperti ini eh, barakallahu fikum naam Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Ra'uf, At-Tawwab, Al-Ghaffar itu semuanya adalah nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa fi akhir surat Al-Hashr dan juga di akhir surat Al-Hashr Allah Ta'ala berfirman huwallahu Allah la ilaha illahu dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala zat yang tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali dia alimul ghaib syahadah zat yang mengetahui perkara yang ghaib dan juga persaksian huwa rahmanur rahim dia adalah zat yang maha nah barakallahu fikum pengasih dan maha penyayang Allahu alladzi la ilaha illahu dialah Allah subhanahu wa taala zat yang tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali dia al-malikul quddus zat yang maha memiliki seluruh alam semesta al-quddus zat yang maha suci as-salam zat yang maha Nah, barakallahu fikum memiliki keselamatan, ya, selamat dari catat, selamat dari enam kekurangan-kekurangan. Al-Mu'min Al-Muhaimin, Dari yang senantiasa mengawasi. Al-Aziz, Dari yang maha perkasa. Al-Jabbar, Dari yang maha kuasa. Al-Mutakabbir, Dari yang memiliki keagungan atau nah barakallahu fikum wa ya, na'am, keagungan yang sebesar. Subhanallah ya'ma yusyrikun. Maha suci Allah dari perkara dari apa-apa yang mereka sekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang mencipta dan zat yang membentuk. Nah, barakallahu fiikum atau zat yang mencipta, al-bari' yang mewujudkan, al-musawwir, yaitu zat yang maha nah barakallahu fiikum zat yang maha nah barakallahu fiikum mencipta dan juga zat yang maha membentuk serta nah barakallahu fiikum zat yang mewujudkan makhluk ini lahul asmaul husna hanya milik dialah nama-nama yang indah ya huwallahu al-khaliqul bari' al-bari' itu adalah Al-Mujid, zat yang mewujudkan. al khalid adalah yang mencipta. Al-Musawwir yang mentuk Nah, barakallahu fikum. Lahul asmaul husna. Hanya hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Fayajibul iman bi asma'illah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib beriman dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang berdoa dengannya, maka dia akan masuk surga. Ini maknanya bukan pembatasan dalam artian ini sekedar di antara nama-nama Allah taala itu ada 99 nama yang memiliki keutamaan nam tersendiri barakallahu fikum. Ya, nah, bukan maknanya membatasi karena nama-nama Allah taala tidak terbatas dengan jumlah tertentu yang diketahui oleh makhluknya. Nah, Wal adillatu ala asma'illah subhanahu wa ta'ala kasiratun. Dan dalil-dalil yang berkaitan masalah nama-nama Allah Ta'ala sangatlah banyak. Faman lam yu'min bi asma'illah, maka barang siapa yang tidak beriman dengan nama-nama Allah Ta'ala, fa'innahu la yu'min billahi subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha salamat al afiyah fi dunya al akhirah. Wa nas'alullaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan innahu waliyudzalik wal qadiru 'alaihi Walhamdulillahirabbil alamin.